ia bertakwa kepada Allah maka dengannya akan dapat surga Allah taala dan menjadi wanita terbaik di dunia dan menjadi bidadari tercantik di surga kelak. Begitu mesti kalian ingin dapatkannya. Dan kata beliau Rasulullah SAW, wasyarrun nisaikum mutabarrijat dan sejelek-jelek wanita kalian itulah mereka yang senangnya bersolek, berdandan, mejeng, keluar rumah, berjalan lenggak-lenggok, sombong, Hunnal munafiqat. Mereka itu munafiqat. La yadukhul jannah minhun. Tidak akan masuk surga di antara mereka itu illa mislul bin aqsam. Kecuali seperti gagak yang merah kepala dan kakinya. Pernah tuh dapatkan gagak warna merah? Gagak layar warnanya apa? Hitam. Sehingga pernah beli Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah ibni Amr beliau menghabarkan ketika kami bersama Nabi Safar rombongan bersama Rasulullah SAW para sahabat singgah di satu lembah saat mereka duduk istirahat sejenak beliau bersabda hal tarawna syai'ah apakah kalian melihat sesuatu yang aneh Kata mereka, "Ya Rasulullah, kami hanya melihat kawanan burung gagak yang amat banyak di lembah ini. Cuman satu yang aneh, ada yang merah kepala dan kakinya." Beliau katakan, "Begitulah tidak akan masuk surga dari wanita kecuali seperti burung gagak yang merah itu." Sedikitnya sehingga kalian jadilah wanita yang masuk golongan yang sedikit ini. Apa gerangan yang menjadikan mereka itu banyak di neraka? Beliau katakan Ittala'tu ilan Aku lihat neraka aksaru ahliha an-nisa. Kebanyakan penduduknya itu wanita. Saat beliau ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa?" Li'anna takfurnal hasir li'an. Karena kalian wanita banyak mengufuri, banyak kufur. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami. Kalian tidak menyadari bahwa suami itu anugerah besar dari Allah Ta'ala. Dengan engkau punya suami, terjaga kehormatanmu. Dengan engkau punya suami, jadi terlindung hidupmu terjaga auratmu ya dan lahir anak-anakmu menjadi mulia dirimu dengan dihormati anak-anakmu ini nikmat yang tak bisa dinilai dengan dunia semata ini banyak dikufuri sehingga ketika ada suami melakukan satu kesalahan hilang semua kebaikan suaminya inilah kebanyakan wanita seperti itu setahun suami berbuat baik satu kali menyinggung atau melakukan yang tidak disuka langsung habis semuanya. Berbicara poligami aja sudah langsung hilang semua kebaikannya. Berbicara belum melangkah. Hadirin, jangan hanya karena cemburu lalu kamu hilangkan semua kebaikan suamimu. Bukan begitu. Ya, hendaknya kalian harus jaga. Yang kedua, kebanyakan wanita itu banyak mengeluh, ngomel itu. Artinya banyak komen. Sedikit ngomong, sedikit ngomong. Dan terkadang seringkalinya, bahkan seringkali, suami banyak diem. Perempuan yang banyak bicara. Suami ngomong satu kata, wanita seratus kata. Belum cukup itu. Nah itu maka kalian para suami menghadapi ya fenomena yang seperti ini kalian sabar. Sabar. Perbaiki kenyataan itu. Karena apa? Tujuannya supaya engkau dan dia dapatkan kebaikan dunia. Dengan baiknya istrimu, engkau dapatkan kebaikan dunia. Dengan solehahnya istrimu, kau dapatkan surga bersama. Itu yang mesti kita upayakan. Dan modalnya nggak banyak, sabar. Ditambah syukur. Sabar suami engkau punya istri. Sehingga saat gejolak syahwatmu menggelora tak terkendali, istrimu ada. Saat lapar dirimu, perutmu, masakan istrimu sedia. Ketika engkau tua, anak-anak lahir dari istrimu menjaga. Karena dia didik dengan baik. Syukuri itu. Dan sabar atas kekurangannya. Ini semua adalah dalam rangka apa? Langkah yang kedua tadi. Setelah kita tepat memilih istri kita. Sudah dapatkan wanita soleha. Yang namanya wanita soleha pun tetap dibimbing. Dididik. Sehingga Allah katakan kepada kita semua. Ya ayuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Dengan cara kita adibuhum wa alimuhum, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Engkau didik mereka. Engkau ajari ilmu mereka. Begitu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh mukminin ketika haji wada. Beliau sampaikan istausu bin nisa'i khairah. Innahunna huliqna min dila. Aku wasiat kepada kalian semua. Bimbinglah istri-istri kalian, wanita-wanita kalian dengan baik. Didik dan bimbing mereka dengan baik. Karena sungguh mereka itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok rusuk yang paling atas kata beliau. Kemudian beliau katakan, Intuki maha kasartaha. Jika engkau paksa luruskan dia, artinya dengan kasar caramu meluruskannya patah. Intarok tahalam yajal awaj. Tapi kalau engkau lembe, membiarkan, akan tetap bengkok dia. Ingat pada para suami, langkah yang kedua tadi apa? Berusaha membenahi, memperbaiki istri kita. Ini beliau ingatkan dengan wasiat. Bimbing dengan baik, didik dengan baik. Kalau engkau kasar, patah. Sehingga perlu dengan teknis, ilmu, cara. Yang engkau harus santun, lembut. Bagaimana engkau bisa meluruskan dia yang bengkoknya itu. Sehingga ya fila barakallahu fikum. Beliau sampai ingatkan La yafruq mu'minun Jangan sampai kalian para suami karena saking marahnya, sangat marahnya kepada istrimu, engkau berlaku kasar kepadanya sampai caci maki dia, apalagi sampai pukul dia. Jangan kata beliau. Dan seringkali SMS tanya Ustaz bagaimana suami menceraikan istri dalam kondisi marah. Ya kalau kondisi itu jarang terjadi. Rata-rata yang marah. Sehingga antum ketika emosi marah karena kekurangan istrimu. Jangan mudah mengatakan kata-kata cerai. Bukan solusi utama itu. Tapi hendaknya angkut tahan. Jangan marah terlalu kata beliau. Sebab apa? Inkariha minha huluqa Kalaupun kau dapatkan dari istrimu satu perangai yang kau tidak suka, Rodiabil akhar. Niscaya banyak yang lainnya yang kau suka, yang engkau ridho. Begitu mestinya kita memandang istri kita, mendudukkan problem bersama istri. Jangan serta-merta cerai, serta-merta cerai. Sehingga hari-hari cekcok cerai, hari-hari cekcok cerai. Berulang-berulang kita cuma dibatasi loh. Tiga. Dua kali masih bisa kembali. Yang ketiga nggak bisa lagi kembali. Hati-hati. Ini masih diberi keringanan oleh Allah dua kali masih bisa kembali. Cobalah ambil pelajaran bahwa kita ini diperintahkan untuk menjaga dan memelihara keluarga rumah tangga. Karena sungguh yang Allah maukan dengan terjaganya rumah tangga itu dengan engkau berhasil membenahi diri, istri dan anak-anakmu nantinya, maka jadilah keluarga yang soleh soleha, barokah hidupnya, di situ kebahagiaannya. Dikatakan afilah barakallahu fikum bahwasanya as saada sa'adatul mar'i fi khamsin. Bahagianya seorang itu pada lima idastama'at ketika terkumpul padanya yaitu pertama solahu jiranihi ketika ia dapatkan tetangganya baik wa waladi dan anak-anaknya berbakti wa zaujatan hasanah dan istri yang cantik yang baik ahlaknya dan begitu pula rizkul mar'u fi baladihi. Ya, rizkinya seseorang itu didapat di negeri sendiri. Masya Allah antum sudah rumah di negeri sendiri, kerjaan di negeri sendiri, di kampung sendiri, istri di rumah, antum kerja bolak-balik pulang ke rumah. Ini nikmat yang luar biasa. Sudah antum diberi kemudahan oleh Allah dapatkan bahagia. Dan yafila barakallahu fikum yang menjadikan wanita itu cantik itu karena ahlaknya. Hakikat cantik itu karena ruhnya. Yang dikatakan bahwa sungguh agama yang cantik, agama yang baik Itulah sebenarnya kecantikan. Karena ruh itu yang membuatnya dia. Laisal jamal bi aswabin nazinuna Bukan cantik itu karena pakaian semata yang menghiasi badan kita. Inal jamal jamalul ilmi wal adab. Sungguh indah cantik itu karena apa? Karena ilmu dan adab yang baik. Sehingga yang menjadikan suami senang memandang istri. Itu ketika istri soliha. Dan dikatakan Nabi SAW bahkan dunia itu adalah kenikmatan. Sebaik-baik kenikmatan dunia istri solihah. Nikmat dipandang. Nikmat dirasa. Ya, tidak membosankan. Betul tidak? Antum lihat saya gambarkan. Kalau antum bilang pemandangan bagus itu di Danau Matano. Di tempat ini umpamanya. Di situ pemandangan bagus. Alamnya bagus tapi kalau antum pagi di situ, sore ke situ, siang ke situ, besok ke situ, sering bolak balik ke situ, indah nggak kelamaan? Ah, bosan. Jangan ke situ. Sudah sering. Kan begitu. Begitupun makanan yang dihidangkan. Kalau pagi kita makan dodol durian, siang begitu durian, sore durian, malam durian, besok lagi begitu. Apa kira-kira? Enggak lah. Bosan. Tapi istrimu pernah kamu bilang bosan? Pagi yang di sawang yang dipandang dia. Siang ketemu dia. Malam ketemu lagi. Dia lagi, istrimu lagi, istrimu lagi, itu lagi, itu lagi. Bosan? Nyatanya nggak bosan. Betul? Bosan nggak? Enggak kok. Nah itu bukti nyata. Istri dengar sendiri toh nggak bosan suamimu, biarpun satu. Itu. Dan engkau pun merasakan nikmatnya nggak bosan. Subhanallah itu yang bukti dari sabda Nabi SAW. Nah kalau ini dijaga sebaik mungkin akan lebih indah lagi tentunya. Sehingga penggambaran dari Allah pun kita bisa memahami ketika Allah menggambarkan seperti pakaian yang kamu jaga kebersihannya, kerapihannya, keindahannya dan menempatkannya pun kamu nggak mungkin pakaian sudah bagus ditempatkan di tempat kotor. Begitupun istrimu yang soleha, tempatkan tempat yang baik, lingkungan yang baik. Jangan istrimu soleha ditempatkan di lingkungan yang jelek, rusak. Seperti baju sudah disetrika, sudah bagus, taruh di tempat sampah lagi. Apa jadinya? Secara real, kotor lagi. Tapi ketika taruh di kas di lemari yang bagus, di hanger, digantung lemari yang bagus, dikasih harum-haruman, masya Allah tambah terjaga. Artinya nanti anak-anakmu di rumahmu sudah terjaga. Ingat ya barakallahu fikum, rumah itu adalah merupakan ibarat istanamu. Dan istrimu itu perhiasan dan dia ibarat bidadarimu. Cantik itu juga pengaruh darimu. Ingat. Yang membuat wanita juga tambah cantiknya itu kalau hatinya terpuaskan. Disenangkan. Kan orang sedih raut mukanya juga tampak bagaimana? Beda dengan orang senang. Kalau kamu hari-hari bikin marah, bikin jengkel, bikin sedih istrimu, ya otomatis kamu juga malas mandang dia. Itu malah resikonya jadi nggak baik. Tapi kalau engkau bikin senang, insya Allah Taala akan menjadikan baik dia. Maka perhatikan ya fila barakallahu fikum. Fa'alaika anta batadi hajataka hayataka zaujiyah bi ghairi maksiyah. Nah, ini ya ikhwan barakallahu fikum. Untuk itulah engkau hendaknya dari mulai melangkah membangun rumah tanggamu jangan dimulai dengan maksiat. Karena sudah terjadi hamil duluan dinikahkan. Kira-kira bahagia enggak? Bisa dibayangkan tidak bahagia. Karena apa? Suami pun curiga, jangan-jangan kau hamil dengan orang lain juga. Istrinya bilang, enggak, jangan kamu, kamu yang jahat. Sudah tidak lagi. Indahnya sudah tidak ada dari awal, sudah hancur. Ya, sehingga banyak hancur setelahnya. Maka hendaknya jangan engkau mulai dengan barang itu. Ketika kau ingin yang baik. Dan ya fila barakallahu fikum ini berkenaan dengan wasiat Nabi SAW untuk kita semua berusaha membenahi keadaan istri kita dengan cara bagaimana tadi mendidiknya, mengajarinya. Dan ya barakallahu fikum. Kemudian langkah yang ketiga setelah kita membenahi istri dengan mengajari ilmu agama, menghidupkan rumah dengan sholat lima waktu, dengan sholat sunnah. Maksudnya istri kita untuk menjaga lima waktu sholatnya, menjaga sholat sunnahnya, ya dan menjaga zikirnya sehingga rumah kita semakin barokah. Begitupun engkau suami, sebagian dari sholatmu di masjid di rumah sholatmu juga sholat sunnahnya maksudnya. Sehingga rumahmu tahayanya tampak. Dan jangan lupa baca Al-Quran di rumah. Karena rumahmu itulah supaya terjaga seperti engkau rumah di pagar Kata kenapa pagar Biar gak ada kambing yang masuk, binatang buas masuk, gak ada pencuri masuk. Itu pagar rumahmu secara kasat mata. Lalu yang tersembunyi, setan itu bisa masuk nggak kalau di pagar rumahmu? Masih bisa. Tapi kalau engkau bentengi dengan doa, baca bismillah ketika masuk rumah, hilang setan dari rumahmu. Kata Nabi SAW, Ida da'la rajulu baitahi, ketika seorang laki-laki masuk rumahnya baca bismillah, syaitan teriak, kalian tidak dapat tempat di rumah ini. Mereka pergi. Ketika makan baca bismillah, syaitan teriak, kalian tidak bisa makan di rumah ini. Sehingga setan tidak betah di rumah itu. Tapi ketika suami pulang, tidak baca bismillah, masuk rumah, setan panggil kemari, di sini tempatmu ada. Makan nggak baca bismillah lagi setan panggil mari makan di sini ada tempat kalian makan. Betah setan di rumah itu. Nah kalau setannya sudah betah di rumah, rumah banyak setannya kira-kira barokah. Hadiri. jadi jadikan rumah itu sebagai sarana untuk membangun ketaatan dan ibadah kepada Allah Taala. Kuncinya di situ yang Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 9 tujuh Apa kata Allah Ta'ala? Man amila saliha min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang melakukan amalan soleh, baik laki-laki atau wanita, pasti ya dan dia beriman, pasti Allah beri dia kehidupan yang baik. Allah jadikan hidupnya bahagia, Allah jadikan hidupnya sejahtera, Allah hidupkan jadi Allah jadi hidupnya penuh barokah. Ya, hartanya berlimpah barokah, anaknya soleh solihah. Tapi barakallah fikum. Yang ketiganya adalah ihtimam bi aulaj. aulad. imaniyah. Yang ketiga, supaya rumah tangga kita benar-benar seperti surga menenangkan, menyenangkan, menentramkan. Didiklah anak-anakmu dengan pendidikan keimanan yang sempurna. Luruskan akidahnya, luruskan ibadahnya, luruskan akhlaknya, luruskan muamalahnya. Dan ini perlu keteladanan di rumah. Supaya mudah cari lingkungan yang mendukung. Karena apa? Anak-anak kita ibarat kapas putih warnanya dijaga dalam plastik. Begitu keluar dari plastik, kena warna hitam jadi hitam, kena warna merah jadi merah. Ibarat rumah itu plastik penjaganya, terjaga di rumah, bagus ahlaknya, keluar main dengan teman-teman yang gak baik, pulang sudah bahasanya beda, kata-katanya berubah. Mudah terwarnai anak-anak kita. Maka tadi dikatakan Nabi SAW, kunci bahagia itu pertama istri solihah, keduanya punya rumah, tiga ada kendaraan, keempat tetangga yang baik. Karena ini untuk pendidikan anak-anak kita juga perlu. Sehingga dikatakan adar qoblal jar. Saya ulangi aljar qoblal jar. Tetangga itu yang kau perhatikan dulu sebelum kau bangun rumah. Jadi sebelum cari kapling, lihat dulu di kapling itu siapa-siapa. Sebelum kamu cari rumah kontrakan, siapa tetangga-tetangganya. Karena itu yang penting bagi kita. Untuk kebaikan keluarga kita. Taib ya fila barakallahu fikum. Kalau tetangganya nggak baik, kan suami pergi khawatir. Tetangganya ganggu. Suami pergi nggak aman, hartanya diganggu. Kan jadi istri juga resah, khawatir. Nggak betah. Dan nah, ini mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan kenikmatan hidupnya. Nah, yasbillah barakallahu fikum. Dalam pendidikan anak ini, targetnya bukan anak jadi pintar semata. Tapi anak jadi baik. Kalau anak itu baik, pasti pintar. Tapi anak pintar belum tentu baik faham maksudnya? Banyak anak-anak pinter sekolah sarjana S1, S2 sarjananya sampai S berapa? S3, sampai doktor. Tapi nggak punya akhlak, nggak punya agama, kan nggak baik. Pinter, masya Allah. Tapi kalau anak kita baik, berarti dia tahu, dia ngerti ini yang baik, ini yang jelek, ini pinter namanya. Dan baik dia mengambil yang baik, meninggalkan yang jelek. Sehingga perhatian orang tua kepada anak setelah setelah perhatianmu kepada istrimu sudah maksimal. Engkau sudah memilih secara baik seksama dan engkau sudah memilih tempat tinggal untuknya dan mendidik dan baik, lahir anakmu didik. Sehingga kesolehan istri, kesolehan anak itulah kebahagiaan Itulah kebaikan di atas kebaikan. Engkau dapat kebaikan dari istri solihah. Engkau dapat kebaikan dari anak soleh solihah. Dan engkau dapat kebaikan dalam rumah tangga yang soleh solihah. Masya Allah. Harta Allah cukupi. Barokah Allah limpahkan. Kenikmatan itulah yang dicari. Nah, ya barakallahu fikum dikatakan as-sa'adatu tujadu fi makanaini. Bahagia itu hanya didapat pada dua tempat. Qalbun qani'u bil aqa, nafsun mutmainnatun bil qadha. Dikatakan bahagia itu di dua tempat. Pertama pada hati yang kona'ah dengan pemberian Allah Kedua, pada jiwa yang tenang dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya fila barakallahu fikum. Begitu. Dan memang seperti beliau katakan betapa sedikitnya wanita solihah. Wanita di akhir zaman luar biasa banyaknya. Sampai digambarkan Nabi SAW 50 wanita, satu laki-laki bandingnya berlimpah wanita. Nah, kalau mereka tidak terdidik, mereka tidak ya terjaga, terus rusak jadi apa? Dan engkau suami sadar, istrimu itu ibarat kristal, kaca kristal. Salah membawanya jatuh hancur. Terlalu ditindis, dipaksa pecah remuk hancur. Engkau harus hati-hati membawanya, menjaganya. Seperti itulah engkau suami seperti yang Allah katakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabima rahmatim minallah lintalahu. Maka karena rahmat Allah engkau wahai Nabi bersikap santun lembut pada mereka. Walaupun tafadhal qalbi Andikan engkau itu jelek omongannya, kaku hati, kasar sikapmu, lari mereka dari sisimu. Nah engkau suami, perindah dirimu dengan kelembutanmu, kesantunanmu. Karena kata Rasulullah SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Inna rifqa لا يكون في شيء إلا zanah ولا ينزو عن شيء إلا illa sungguh sikap lembut santun ramah kalau ada pada sesuatu akan makin indah bila sikap lembut santun ini pada suami suami akan semakin berwibawa suami akan semakin indah tampaknya makin gagah. Begitu kalau ada pada istri semakin indah, makin cantik. Karena dibalut dengan perangai lembutnya, santunnya. Itu yang menenteramkan hati suaminya. Makanya beliau pesan tadi, kamu ambillah wanita yang beriman, yang solihah, yang membantu akhiratmu. Terima barakallahu fikum. Nah, saya lanjut ucapan Syekh Saleh Fauzan, engkau wanita bisa menjadi ketenangan, ketentraman bagi suamimu ketika engkau tahu hak suami dan engkau berusaha memberikan hak-hak suamimu. Apa sih hak suamimu? Nah, ini yang harus engkau tahu. Ya. Di mana engkau sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa suamimu punya hak besar atas dirimu. Pertama, engkau harus mentaatinya karena dia adalah pemimpinmu. Kalau engkau tunduk taat kepadanya dalam perkara yang baik, akan terjaga kebaikannya. Tapi engkau istri durhaka sehingga suami murka, maka itu neraka akibatnya. Lihat hadis berikut. Nabi bersabda, ida shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa sanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ay ababin syi'ti. Beliau bersabda, wanita manapun, siapapun dia, kalau lima waktu sholat ia tegakkan, Ramadan puasa ia jalankan, ia jaga kemaluan, tidak zina, tidak selingkuh. Dan ia taat suami, tidak durhaka. Dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga Allah dari pintu mana yang kau suka. Pintu surga yang delapan. Terbuka untukmu mana yang kau pilih. Begitupun sabda Nabi SAW ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin. Siapapun wanita meninggal dunia, suaminya ridha, maka dakhala jannah. Ia masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau sampai engkau durhaka pada suamimu, maka celaka. Engkau tidak dapat ridho suami, jadi murka Allah kena dirimu. Itu karena Rasul mengatakan kepada wanita, dia suamimu adalah jannatuki wa naruki. Surgamu atau nerakamu. Dan engkau suami, ketika engkau sebagai pemimpin, tidak boleh sewenang-wenang. Engkau punya tanggung jawab, kewajiban memberikan hak istrimu pula. Seperti yang Allah katakan di surat Al-Baqarah 228, ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ini yang Allah sebutkan kalian suami perhatikan mereka istrimu punya hak darimu supaya engkau pergauli dengan baik engkau bimbing dengan baik engkau didik dengan baik mereka dan engkau wanita suamimu punya hak lebih yaitu sebagai pemimpinmu. Hendaknya engkau mau dibimbing, engkau mau dinasehati, engkau mau di ya perbaiki. Jangan bantah dalam kebaikan. Beliau menggambarkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, "Lau kuntu amiran ahadan ayas Judali ahadin." Andaikan aku boleh menyuruh seorang sujud kepada sesama manusia, la amartul mar'ah antas sudah dijauhiha. zaujiha. Niscaya aku suruh engkau wanita sujud pada suami. Namun taatnya seorang wanita pada suami bukan dengan sujud. Mentaati perintahnya. Dan suami seperti darimu, istrimu akan berikan padamu. Kalau engkau baik, istrimu akan bisa lebih baik. Tapi kalau engkau jahat, istrimu nekat. Faham? Engkau jahat, istrimu nekat, lari. Pulang ke orang tuanya. Atau lari kemana enggak tahu hilang. Kira-kira engkau mau bagaimana kalau istrimu tiba-tiba hilang enggak ada berita enggak ada ya, didapat di mana? Bingung kelabakan. Sehingga dia akan betah bersamamu karena sikap adilmu, sikap baikmu dalam membimbing. Barakallahu fikum. Ya. Makanya ya fillah barakallahu fikum kata Imam Ibnu Kasir seorang wanita wajib taat kepada suami dalam ayat yang Allah sebutkan tadi. Yang berikutnya, engkau istri harus memberikan pada suamimu layanan. Yaitu apa? Kapan ia minta, layani. Jangan pernah engkau menolak. Kecuali uzur syar'i karena haid, ya dimaklumilah haid. Nifas, dimaklumi. Tapi kalau dalam kondisi memungkinkan, bagaimanapun kondisinya, dimanapun situasinya, usahakan engkau penuhi. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, "Idza da'a rajulun ra'atahu ila firasyih bila mana seorang suami ajak istri ke tempat tidurnya, keranjangnya, fa'abat ternyata istri tok menolak. Fa'bata ghadbana lalu tidur suami dalam keadaan marah. La'anat hal malaika hatta tusbihan Malaikat melaknat wanita ini sampai pagi. Ingat itu. Bagaimana seorang wanita harus selalu begitu melayaninya? Karena engkau bisa. Ya, walaupun dipaksa bisa. Tapi suami tidak sebaliknya. Itu keadilan Allah. Tidak sebaliknya. Suami kapan istri minta? Tidak sebaliknya. Antum laki-laki sudah tahu sendiri. Dipaksa tambah nggak bisa. Kalau dipaksa tambah hilang. Beda dengan wanita, jadi saja. Sehingga ketika mau puasa, wanita pun ketika puasa sunnah harus izin suaminya. Kenapa mesti izin suaminya? Bisa jadi suamimu di rumah menginginkan dirimu siang-siang, siang, malam itu tidak ada bagi suami pantangan. Dan gunanya engkau diciptakan Allah untuk itu semuanya supaya dia tenang dan condong padamu sehingga kecondongannya kepada istri itu selalu tidak bisa jauh tidak bisa berjauhan dan itu harus engkau maklumi sehingga suami pun harus sabar-sabar ya ketika suami ada halangan itulah ya kenyataannya karena Allah menghendaki demikian Taib barakallahu fikum sehingga engkau wanita dari sisi hak Allah engkau sudah tunaikan, hak suami engkau tunaikan, surga engkau dapatkan. Di samping pelayanan dalam sisi ini, engkau pun di rumah tanggung jawab, menegakkan segala aktivitas rumahmu. Dari mulai memasak, membuat hidangan makanan, masakan, mencuci pakaian ya, dan perabotnya, ya, dan menjaga kerapihannya, yang lebih lagi mempersiapkan dirimu selalu di hadapannya dari sisi penampilanmu. Lihat, kalau engkau ingin meniru wanita ahli surga, beda dari surga memang diciptakan Allah Ta'ala sempurna. Engkau memang tidak seperti mereka dalam sempurnanya karena di dunia. Tapi dari sisi ahlaknya, mereka selalu tundukkan pandangan, hanya kepada suami memandangnya. Mereka selalu jaga ucapan, hanya berkata baik pada suaminya. Dan mereka betah terjaga dalam kemah-kemahnya. Seperti kalian betah di rumahnya. Seperti itu. Ya, gambaran singkatnya. Barakallahu fikum. Kemudian, kepada para suami juga perlu kau tahu di samping kewajibanmu memberikan pelayanan yang baik kepada istrimu, pergaulan yang baik kepada istrimu, dari sisi ucapan, sikap, perbuatan, dan nafkahmu, juga engkau hendaknya, jangan lupa mendidiknya, mengajarinya ilmu. Dan engkau wanita juga termasuk hak suamimu, engkau tidak keluar rumah kecuali dengan izin suamimu. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Wakorna fi buyutikum. Kalian para wanita tinggallah di rumah kalian. beruj nata berujal jahiliyatil unga, Jangan engkau keluar rumah bertabaruj berdandan, bersolek seperti model orang-orang jahiliyah kata Allah Ta'ala. Wakim aqimna sholat dirikan sholat di rumah. Engkau tunaikan zakat. Wati atina Allah wa Rasul taat kepada Allah dan Rasulnya dan engkau suami sesolehah apapun istrimu ada padanya sisi kekurangannya bukan untuk engkau kemudian marah dia tapi ingat sekali lagi yang tadi Allah katakan bisa jadi kau dapatkan sesuatu yang tidak kau suka Allah berikan dari istrimu kebaikan yang banyak sehingga ketika engkau dapati hal itu ada tanda-tanda istrimu durhaka Allah katakan dalam surat An-Nisa, "Wallati takhafuna nusuzahun." Wanita-wanita istrimu yang kau dapati dia durhaka padamu, wahai suami, maka langkah awal kamu untuk mencikapinya fa'izuhun. Wajib kamu nasihati. Jangan dimarahi semata, tapi diperintahkan Allah Ta'ala nasihati dengan cara nasihat yang bagus yaitu dengan mau'izah Allah mengatakan dengan mau'izah mau'izah ini di atas sekedar nasihat dia pilih kata-kata yang baik pilih tempat yang baik, suasana yang baik, saat yang tepat yang baik. Dia masuk nasihat. Tidak ketika marah, tidak ribut. Itu tidak bisa dipaksa. Ketika hati isi keras, kita masukin nasihat mentang. Tapi ketika hatinya luluh, ketika hatinya itu dia sedang lembut, masukin nasihat. Jangan ketika marah istri sedang dalam emosi, sedang kaku hatinya. Jangan dulu para sahabat kalau istrinya marah. Mereka tidak paksakan untuk menasihatinya keluar ke masjid dulu Nanti sekiranya sudah tenang, balik. Sudah berubah. Wanita soalnya mudah berubah, mudah luluh hatinya. Dia berpikir takut kepada Allah. Kalau durhaka pada suaminya. Nah, ketika hati sudah lembut, kapan itu? Yang tepat, kamu lebih tahu. Makanya Allah sebutkan, kalaupun terjadi hajar, engkau mendiamkan istrimu, hajarlah di kamar di tempat tidurnya. Bukan kamu mendiamkan, menghajarnya di luar kamarmu. Sehingga anak-anakmu lihat kamu sama istri bertengkar, ribut, ya marah, tidak nampak. Itu yang susah. Tapi hanya berdua di dalam kamar. Ributnya ribut terjaga. Dengan diam-diaman dan berpisah. Satu sebelah kan sebelah kiri. Tidak satu selimut. Sehingga istri merasa rugi dan dirugikan, merasa ya disendirikan atau merasa apa? Merasa didiamkan. Kehilangan kasih sayang suaminya. Itu yang diharapkan dia mau kembali perbaiki. Taib barakallahu fikum. Supaya terjaga rahasia rumah tanggamu. Nah, sikap yang bagus engkau suami. Allah katakan, hudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili engkau suami dalam rumah tangga jadilah orang yang lapang hati mudah memaafkan mudah memaafkan dan mudah melupakan kesalahan istrimu ini yang sulit terkadang mengungkit-ungkit kembali kesalahan yang sudah lalu begitupun istri mudahlah memaafkan Lupakanlah yang sudah terjadi. Yang sudah kita maafkan jangan kemudian diungkit-ungkit lagi kembali. Kesalahan itu. Wa'mur bil urus. Perintahkan kepada yang baik. Setelah kita saling maaf, maklum. Tinggal ajak kembali perbaiki. Wa'arid ali jahilin berpalinglah dari orang-orang jahil. Jangan ikuti orang-orang yang tidak baik. Kadang kan suami istri ada masalah. Ada orang bilang cerai saja, bisa saja. Ini jangan kita hiraukan. Yang kita hiraukan, perhatikan adalah bagaimana membenahinya. Karena syaitan itu maunya cerai, cerai, cerai. Tapi Allah Ta'ala dan Rasulnya maunya perbaiki. Karena apa? Islah antar suami istri ini yang lebih baik. Dengan kamu menjadi Islam, baik kembali, anak-anak selamat, bahteramu selamat sampai tujuan, tidak ada yang tenggelam, tidak hancur di tengah perjalanan. Itu yang diharapkan. Sebagai penutup, supaya engkau bersama kembali di surga, jaga kesolehan keluarga. Allah katakan di surat Quran, Jannatu adnin yadkhulunaha ma'aman salaha min abaihim. Surga aden. Kelak mereka akan dimasukkan bersama-sama ke dalamnya bersama orang yang saleh dari bapak orang tuanya, bapaknya terus ya dan juga istri dan keluarga juga anak keturunanmu, cucumu semua masuk ke surga bersama-sama dengan catatan soleh solihah wal malaikatu yadkhuluna alaihim malaikat menyambut mereka di surga dan mengucapkan salamun alaikum bima sobartu. ini ucapan malaikat kepada mereka karena waktu sudah habis sampai di sini kiranya pembahasan kita nanti kalau ada yang antum rasa kurang silakan ditanyakan di tempat nanti ba'da zuhur ya yang sudah disebutkan panitia barakallahu fikum ditulis dalam secari kertas. Barakallahu fikum. Demikian yang kami sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata menyinggung mohon dimaafkan. Dan kami ingin perbaikan dan pembenahan untuk kita bisa wujudkan bahwa rumahku ibarat surgaku. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan kita mendapatkannya. Subhanallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.